شد رسول الله صلى الله عليه وسلم طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا رواية الطبراني dari ابن عمر Nabi SAW memerintah kita dengan sabdanya tahiru halihil ajsad bersihkan badan-badan ini membasahkan awaknya sendiri yakni dia membahasakan dirinya sendiri tahiru halihil abdan badanmu badannya untuk apa karena tidak satu manusia yang bermalam di atas tempat tidurnya badannya suci melainkan ada malaikat yang tidur bersama dia di dalam syiar. Syiar itu baju kaos. Ini syiar, ini dizar kalau bahasa Arabnya pasti. Jadi malaikat itu bermalam di dalam syiarnya, di dalam baju kaosnya ini sambil mendoakan, Ya Allah, ampunilah orang ini, ampunilah hambamu ini. Dia tidur dalam keadaan suci, bersih. Apanya yang dibersihkan? Sudah jelas ulama menafsirkan ini luas. Ada orang yang bilang bersih daripada hadas akbar dan hadas asghar. Jadi jangan ada uh, hadas jinabat yang diinapkan sampai subuh. Atau kalau bangun untuk kencing, hendaknya mengambil wudhu. Tapi kalau sudah tidur, sudah tidak menjadi soal batal memang tapi sudah tidak menjadi soal tapi sebelum kita tidur bersedia untuk tidur itu kita mesti bersih tohir Allahumma firli abdik kata malaikat yang bermalam di dalam baju kaos kita itu apa keuntungan bagaimana kita bisa menarik satu keuntungan dari kita tidur dalam keadaan berwudu dan badan kita bersih artinya sorenya itu kita mandi tidak ada bau badan yang tidak baik. Lalu bermalam dalam keadaan wudhu. Jadi kalau mau tidur, pamitan dulu dengan Allah SWT, ambil wudhu, kita sholat. Kalau tadinya belum sholat witir, kita sholat witir. Atau kita sholat witir nanti kalau kita bangun malam. Kita sholat dua rakaat sunat. Lalu kita pergi ke tempat tidur, tidur. Ini namanya manusia yang bata tohiron yang bermalam di dalam keadaan tohir suci bersih dari hadas dari kotor-kotoran badan dan sebagainya nah, saudara-saudara saya kira